Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau melanjutkan ya pembahasan mengenai alam yaitu salah satu dari isim-isim yang ma'rifah Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam alfiyah beliau yaitu bait yang ke-76 sampai ke bait yang ke-78 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa minhuman qulun ka fadlin wa asad dan di antara alam itu ada yang manqul Ya berarti alam itu ada yang mankul. Artinya apa? Artinya dikutip atau dinukilkan. Atau mudahnya, sebelum digunakan sebagai alam, kata tersebut itu juga digunakan di tempat yang lain. Contohnya apa? Fadlun. Ya, fadlun itu kita mengetahui bahwa itu masdar dari fadola yafdulu. Maka fadlun itu adalah asalnya masdar, kemudian digunakan untuk menamai suatu individu. Demikian juga asadun. Ya, asadun. Asadun adalah ya nama hewan yang kita ketahui bersama, yaitu singa. Dan ya nama singa tersebut itu juga dapat digunakan untuk menamai suatu individu atau seseorang. Maka fadlun dan asadun ini adalah alam yang mankul Karena sebelumnya telah digunakan untuk ya perkara yang lain. Kemudian wadur tijalin kasu'ada wa udad. Dan di antara alam itu juga ada yang dzurtijal. Ya atau nanti istilahnya adalah alam yang murtajal. Alam yang murtajal itu adalah suatu kata yang sebelumnya belum pernah ya digunakan selain untuk nama, selain untuk alam. Ya, jadi khusus hanya digunakan untuk alam. Maka alam yang seperti ini dinamakan dengan alam yang murtajal. Contohnya apa? Su'adu. Ya, su'adu itu adalah nama wanita dan tidak pernah digunakan di tempat lain selain untuk alam. Begitu juga udadu. Ya, udadu itu adalah nama untuk laki-laki. Maka ini juga sebelumnya belum pernah digunakan di tempat lain. Kemudian beliau juga melanjutkan wajumlatun. Ya, dan alam itu juga ada yang berasal dari jumlah. Ya, alam itu ada yang berasal dari jumlah. Wa ma bimazjin rukkiba. Dan alam itu juga ada yang berupa tarkib, ya susunan tapi yang mazji. Ya, tarkib yang mazji. Artinya, ya misalnya ada dua kata, kemudian dua kata tersebut melebur Ya, seolah-olah menjadi satu kata. Nanti ada alam yang seperti itu. Nah, kemudian eh, tarkib masjid yang in bi ghairi waihi tamma riba. Kalau nanti misalnya ada tarkib masjid yang diakhiri dengan selain waihi. Ya, diakhiri dengan selain waihi. Ya, contohnya si bawaihi. Itu tarkib ya tarkib mazji. Nah, tarkib mazji yang diakhiri selain waihi, ya selain waihi itu u'riba. Itu mu'rob. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Kemudian wasya'a fil a'lami dzul idhofah ya dan tersebar atau masyhur ya dalam alam itu yang berupa idhofah. Ya artinya ada mudhaf dan mudhaf ilaihi. Ka'abadi syamsin wa abi quhafah. Ya contoh nama yang eh, berupa idhafah di sini yang dicontohkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala adalah Abadu Syamsin dan Abu Quhafatin. Yang keduanya adalah berupa susunan idhafah. Kemudian untuk ketiga bait ini itu Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul subbab. Ya, apa judulnya? Ya, di sini ada dua. Ya, yaitu yang di kanan itu Athani Aqsamul Alami Bi'tibari Aslihi. Yaitu pembagian nama ya dengan memperhatikan asalnya. Yaitu tadi yang mankul dan murtajal. Kemudian ats-tsalitsu aqsamul alami bi'tibari lafdhihi. Ya, jenis-jenis alam dengan memperhatikan lafadznya. Jadi tiga bait ini itu mengandung dua judul subbab. Kemudian kita lanjutkan penjelasan dari Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala untuk tiga bait ini dan beliau mengatakan at taqsimu at tsani lil alami ya pembagian yang kedua untuk alam bi'tibari asalatihi fil alamiyati wa adami asalatihi yaitu dengan memperhatikan ya asalnya ya, atau keasliannya di mana kata tersebut digunakan untuk nama. Ya, artinya bi'tibari asalatihi fil alamiyati itu memperhatikan adanya asal suatu kata sebelum digunakan sebagai alam. Wa adami asalatihi ataukah suatu nama tersebut itu tidak memiliki asal. Ya, fayan qasimu ila, maka kalau diperhatikan dari hal tersebut, ya dari asalnya, itu dibagi menjadi al-awwalu yang pertama murtajalin. Ya, fayan qasimu ila murtajalin. Yang pertama adalah alam yang murtajal. Apa itu al-alam yang murtajal? وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَسْبِقْ لَهُ اسْتِعْمَالٌ قَبْلَ الْعَلَمِيَّةِ Alam yang murtajal itu adalah alam yang tidak ada penggunaan sebelumnya, ya, sebelum digunakan sebagai alam. Artinya kata tersebut itu khusus digunakan untuk alam, karena ya lam yasbiq lahu isti'malun Sebelumnya, sebelum digunakan sebagai alam, itu tidak ada penggunaan ya selain untuk alam. Ya, atau kata tersebut tidak pernah digunakan melainkan hanya untuk alam. Mithlu contohnya udada. Ya, udada. Contohnya adalah udadu di sini, yaitu alamu rajulin. Udadu adalah nama untuk laki-laki. Wasu'ada. Dan contoh alam yang murtajal adalah su'adu. Apa itu su'adu? Alamum ro'atin. Yaitu alam atau nama untuk wanita. Kemudian wa madhijin. Ya, contohnya adalah madhijun. Ya, apa itu madhijun? wa huwa abu qabilatin minal arabi. Madhijun itu adalah ya, ayah dari suatu kabilah di Arab. Artinya keturunan beliau itu menjadi ya, satu kabilah yang besar di antara bangsa Arab. Maka udadu, kemudian suadu, kemudian madhijun. Ketiga alam ini adalah alam yang murtajal Artinya, sebelum digunakan untuk alam, itu tidak pernah ada penggunaan yang lain. Kemudian athani yang kedua mankulin. Ya, fayan qasimu ila mankulin. Ya alam itu selain yang murtajal itu ada yang mankul. Apa itu? Wahuwa ma qablal alamiyyati. Alam yang mankul itu adalah ada, ada penggunaan sebelumnya. Ya, artinya ada yang mendahului penggunaan sebelum digunakan sebagai alam. Ya, artinya alam tersebut itu dinukil ya atau dikutip dari penggunaan yang lain tersebut. Wan naqlu ya dan penukilan tersebut itu ya al awalu penukilan yang pertama itu adalah imma min sifatin. Ada kalanya suatu alam itu dinukilkan dari sifat. Ya, jadi seseorang diberi nama dengan suatu sifat. Contohnya apa? Kasmil fa'ili. Contohnya nama yang berasal dari isim fa'il ya isim fa'il. Nahwu harithin. Ya contohnya kalau ada seseorang diberi nama harithun. Maka itu isim fa'il dari harotha yahrithu. Yaitu menanam. Ya maka harithun adalah ya orang yang menanam. Kemudian isim fa'il tersebut itu dinukilkan atau digunakan untuk nama orang atau solihin. Ya, contoh yang lain adalah solihun, yaitu isim fa'il dari solaha yasluhu. Maka, ya, atau artinya baik. Maka kalau misalnya ada orang yang diberi nama dengan solihun, nah itu sebetulnya berasal dari isim fa'il. Au sifatin musyabbahatin atau bisa juga ya seseorang itu diberi nama yang berasal dari sifah musyabbah Contohnya apa? Nahwu hasanin. Contohnya adalah kalau ada orang diberi nama dengan hasanun, yaitu sifah musyabbah dari hasuna yahsunu. Ya, yang artinya baik juga. Kemudian wathaqifin Contoh yang lain adalah kalau ada orang diberi nama thaqifun. Ya, cerdas. Itu adalah sifat musyabbahah dari ya thaqufa yathqufu. Kemudian awismi maf'ulin atau seseorang itu bisa diberi nama yang berasal dari sifat berupa isim maf'ul. Ya, contohnya apa? Mithlu mansurin. Ya, contoh yang berasal dari isim maf'ul adalah mansur. Ya, mansurun. Itu berasal dari ya, atau itu isim maf'ul dari nasoro yansuru. Kemudian athani, ya, penukilan yang kedua, au minismi jinsin. Ya, atau bisa jadi seseorang itu diberi nama yang berasal dari isim jenis. Ya, contohnya apa? Nahwu asadin. Ya, contohnya adalah asadun. Kita mengetahui itu adalah jenis yang menyebutkan hewan singa. Kemudian rozalin. Ya, contohnya yang lain adalah rozalun, ya, kijang. Maka kita mengetahui asadun dan rozalun adalah isim jenis. Nah, seseorang itu ada yang diberi nama dengan ya, asadun atau ghazalun. Kemudian athalithu yang ketiga au min masdarin. Ya ada kalanya eh, suatu individu atau seseorang diberi nama yang berasal dari masdar. Contohnya nahwu zaidin. Contohnya kalau ada seseorang yang bernama zaidun. Itu adalah masdar dari zada yazidu. Ar-rabi'u yang keempat au min fi'lin. Ya, atau seseorang itu diberi nama yang berasal dari fi'il. Ya, contohnya apa? Nahwu yazidu. Contohnya adalah yazidu min fi'lin mudhari'in. Dan yazidu itu adalah fi'il mudhari'. Yazada yazidu ya yaitu ya bertambah kemudian wasyammaro ya kalau ada orang yang diberi nama dengan syammaro ya min fi'lin madin dan syammaro itu berasal dari fi'il madhi yaitu syammaro yushammiru yaitu meningkatkan wasamih ya atau ada orang yang diberi nama dengan samih Ya, min fi'li amrin. Dan sam samih itu berasal dari fi'il amr. Itu samaha yusamihu samih. Ya, maafkanlah atau berlemah lembutlah. Al-khamisu yang kelima au min jumlatin fi'liyatin. Atau seseorang itu diberikan nama yang berasal dari jumlah fi'liyah. Contohnya apa? Nahwu syaba kornaha. Ya, musamman bihi. Kalau ada seseorang yang diberi nama dengan syaba kornaha. Ya, syaba kornaha itu jumlah ya. Yaitu syaba itu fi'ilnya, ya fi'il madhi. Kemudian fa'ilnya adalah korna. Ya, korna itu fa'ilnya, tapi karena dia musanna, maka tanda rofaknya adalah alif. Yang artinya ya beruban kedua, ya kalau ini bukan tanduk, tapi rambut yang seperti ya bercabang atau berjambul seperti itu, yang ke kanan dan ke kiri. Maka beruban kedua, ya misalnya jambulnya. Tapi ada orang yang diberi nama musamman bihi, diberi nama dengan syaba kornaha, yaitu dari jumlah fi'liyah. Wasayati, dan nanti akan datang penjelasan terkait hal ini. Wahada makna qawlihi wa minhu mangkulun ila qawlihi wa jumlatun. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala yaitu dari wa min human kulun sampai ke wa jumlatun. Ai maksudnya adalah wa minal alami mankulun. Dan di antara alam itu ada yang mankul, yang dinukil atau dikutip. Kafadlin wa asadin. Contohnya adalah fadlun, ya berasal dari masdar, kemudian asadun, ya berasal dari isim jenis. Kemudian waminhu murtajalun. Dan di antara alam itu juga ada yang murtajal. Artinya memang asalnya itu digunakan untuk alam. Kasu'ada wa udada. Contohnya adalah su'adu dan udadu. Ya, su'adu tadi nama wanita, dan udadu nama laki-laki wa minhu jumlatin. Dan di antara alam itu juga ada yang berupa jumlah. Ai al-murakkabul Ya, Yang dimaksud jumlah adalah susunan, namun yang berupa isnadi. Artinya terdiri dari musnad dan musnad ilaihi. Kemudian, ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala melanjutkan penjelasannya At-taqsimu thalithu lil alami dan pembagian yang ketiga untuk alam bi'atibari lafzihi yaitu memperhatikan dengan memperhatikan lafadznya. Yanqasimu ila qismaini maka alam kalau memperhatikan lafadznya itu dibagi menjadi dua jenis. Al-awwalu yang pertama mufradin yaitu mufrad. Wa huwa ma takunu min kalimatin wahidatin. Alam itu dikatakan sebagai mufrad jika alam tersebut itu hanya terdiri dari satu kata saja. Ya, satu kata, maka itu dinamakan sebagai alam yang mufrad. Nahwu contohnya Khalidin. Ya, contohnya kalau ada nama Khalidun, nah itu mufrad makmunin Ya, termasuk makmunun itu juga mufrad. Nabilin. Ya, nabilun itu juga mufrad. Hafsata. Ya, dan juga kalau ada orang diberi nama dengan hafsatu itu juga mufrad. Afani yang kedua murakkabin. Ya, yang qasimu ila murakkabin uh, alam itu selain mufrad itu juga ada yang murakkab. Wa huwa ma takunu min kalimataini fa aktsara. Alam itu dinamakan sebagai murakkab jika dia terdiri dari dua kata atau lebih. Wa huwa thalathatu anwa'in. Dan alam yang murakkab itu ada tiga macam. Al-awwalu yang pertama ya murakkabin isnadiyin. Ya murakkab yang isnadi artinya berupa susunan yang terdiri dari musnad dan musnad ilaihi. Atau di sini ada penjelasannya, apa itu murakkab yang isnadi? Wa huwa dhammu kalimatin ila ukhra ala wajahin yufidu husula syai'in au adama husulihi. Yang dimaksud dengan murakab isnadi itu adalah menggabungkan satu kata ya dengan kata yang lain ya dengan cara atau metode yang memberitahukan terjadinya sesuatu. Ya yufidu husula syai'in au adama husulihi atau dengan cara atau dengan metode yang ya memberitahukan atau menginformasikan tidak terjadinya sesuatu. Ya adama husulihi. Nah, apa itu maksud dari hal ini? Wala yakunu dhalika illa bijumlatin fi'liyatin awismiyatin. Dan susunan itu tidak akan menghasilkan faedah yang seperti itu ya melainkan dengan bentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Maka yang mudahnya alam yang berupa murakkab isnadi itu adalah gabungan kata yang membentuk jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Karena jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah itulah yang yang menginformasikan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu. Ammal fi'liyatu faqad sumi'at anil arabi. Adapun ya penggunaan jumlah fi'liyah sebagai nama seseorang atau sebagai alam itu ya terdengar atau kita dapat melihatnya kita dapat mengamati bahwa itu digunakan oleh orang Arab. Artinya ada orang Arab yang memberikan nama seseorang dengan jumlah fi'liyah. Mithlu contohnya yang tadi syabaqarnaha. Ya syabaqarnaha. Ya telah beruban, ya kedua jambulnya. Maka eh, ada orang yang diberi nama dengan jumlah fi'liyah ini. Atau contoh yang lain ta'abbata syarran. Ya Ta'ab Yata'abbata syarron. Bato syarron ini adalah ya seorang penyair jahiliyah, yaitu ya Thabit bin Jabr. Ya. Ya kalau secara harfiah artinya adalah ya mengapit, ya artinya menjepit dengan ketiak, ta'abbata, ya kemudian syarrun keburukan. Artinya keburukan itu di ya dikempit atau diapit dengan ketiaknya. Ya, banyak ya kisah yang menyebutkan mengapa ya dia disebut dengan ta'abbato syarron. Tapi artinya ada orang yang diberikan nama seperti itu dengan jumlah fi'liyah. Orang Arab pun uh, sebagian memberikan nama dengan cara ini. Wa ammal lismiyatu faqasahan nuhatu alal jumlatil fi'liyati. Dan adapun jumlah ismiyah, maka para ulama nahwu itu mengkiaskannya dengan jumlah fi'liyah. Maka ini mengisyaratkan bahwa orang Arab terdahulu itu tidak ada yang memberikan nama menggunakan jumlah ismiyah. Akan tetapi, para ulama nahwu itu mengkiaskannya ya. Karena kalau boleh menggunakan jumlah fi'liyah, ya maka jumlah ismiyah juga boleh saja. Yang tidak ada yang menghalanginya. Nahwu contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ini adalah ya, jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Ya, maka musamman bihi, kalau ada orang yang diberi nama dengan Zaidun Qa'imun, maka itu ya, boleh-boleh saja. Wa hukmul murakkabil isnadiyi, dan hukum i'rab untuk murakkab yang isnadi, annahu yu'rabu ala hasabi mauqi'ihi minal jumlati biharakatin muqattaratin. Nama-nama yang berupa murokab isnadi ini itu di i'rab ya sesuai dengan kedudukannya dalam jumlah. Ya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya. Bi harakatin muqaddaratin dengan harokat yang ditakdirkan. Mana amin zuhuriha wujudu alamatil hikayati. Mengapa harokatnya harokat muqaddarah? Ya, apa yang menghalangi tampaknya harokat tersebut sehingga tidak bisa dhohiroh, yaitu wujudu alamatil hikayati yaitu terdapatnya tanda hikayah. Karena ya secara umum ya secara umum kita betul mengutip seluruh jumlah baik berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah dalam satu nama. Maka kita menghikayatkan keseluruhan kalimat tersebut maka itulah yang menghalangi tampaknya harokatnya, harokat yang orobnya. Nahwu contohnya qala ta'abbata syarron. Ya, qala ta'abbata syarron. Telah berkata ta'abbata syarron. Maka ta'abbata syarron ini itu marfu sebagai fa'il dari kola, Tapi marfuknya dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah ya, dengan dommah muqaddarah. Yang menghalangi tampaknya dommah itu adalah karena kita mengutip seluruh kalimat dalam bentuk hikayah. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya itu adalah korok qara'tu taab bato syarron. Ya korok qara'tu taab bato syarron. Saya telah membaca syair dari ta'abbato syarron. Maka ta'abbato syarron itu majarur. Ya, majarur karena sebagai mudhaf ilaihi dari syi'ro. Nah, apa tanda jarnya? Tanda jarnya adalah kasroh muqaddaroh. Yang menghalangi tampaknya kasroh itu adalah wujudu alamatil hikayati. Kemudian asani yang kedua murakkabin mazjiyin. Tadi murakkab isnadi, ini murakkab yang mazji. Artinya bercampur. Atau kita lihat definisinya, apa definisi murakkab mazji? Wa huwa ma tarakkaba min kalimataini imtazajata hatta sorota kal kalimatil wahidati. Ya. Jadi murakab masji itu adalah wa huwa matarakkaba min ini, Yaitu ya susunan yang terdiri dari dua kata. Ya, imtazajata ya, kemudian keduanya itu bercampur. Ya, ini mengikuti wazan ifta'ala. Ya, ifta'alata jadinya. Ya, imtazajata Kedua kata tersebut itu bercampur ya hatta sorota kal kalimatil wahidati. Ya, sehingga dua kata tersebut itu menjadi seperti satu kata. Wa huwa nau'ani dan murakkab yang mazji itu ada dua macam. Alifun yang a ma khutima biwaihi yaitu yang diakhiri dengan kata waihi. Wahada yubna alal kasri. Ya, murakab masji yang diakhiri dengan waihi itu mabni dengan kasroh. Fatakulu, maka engkau katakan, ja'a amrawaihi. Ya, telah datang amrawaihi. Ini sebetulnya menempati kedudukan rofa. Akan tetapi dia mabni dengan kasroh. Waro'aitu amrawaihi saya telah melihat Amrawaihi. Ya, maka Amrawaihi itu seharusnya menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih. Akan tetapi dia mabni dengan kasroh. Kemudian wa marortu bi amrawaihi. Dan saya ya, berpapasan atau melewati amrawaihi. Di sini harusnya amrawaihi itu eh, menempati kedudukan majerur Ya, akan tetapi tetap mabni dengan kasroh. Wa ajaza ba'duhum i'rabahu i'raba ma la yansarifu. Dan sebagian dari orang Arab atau sebagian dari ulama nahwu itu ada yang memperbolehkan mengi'rabnya seperti i'rabnya ya isim ghairu munsharif Ya artinya kalau ketika marfu ya jaa amrawaihu. Kemudian ketika mansub ya raaitu amrawaiha. Ya kemudian ketika majrur wa marartu bi amrawaiha juga. Ya kemudian baun yang b ya yaitu jenis kedua dari murakab masji alladzi lam yukhtam biwaihi yaitu murakab masji yang tidak diakhiri dengan waihi. Fahada yu'rabu i'raba ma la yansarifu. Ya. Maka yang eh, murakab masji yang tidak diakhiri dengan waihi itu di dengan i'rabnya ma la yansarifu. Ya i'rabnya ismu isim ghairu munsharif. Apa ilahnya lil alamiyati wat tarkibi? Ya, kita mengetahui bahwa isim ghairu munsharif itu ya perlu adanya dua illah mengapa dia terlarang dari tanwin. Nah, di sini ilahnya adalah satu alamiyah, illah kedua adalah tarkib. Fatakulu maka engkau katakan hadihi ba'labakku. Hadihi ba'labakku. Ya ini adalah ba'labakku. Ya, dia khobar. Nah, khobar marfu. Nah, marfu'nya dengan dhammah. Kemudian ra'aitu ba'labakka. Saya telah melihat ba'labakka. Maka ba'labakka mansub sebagai maf'ul bih Nah, tanda nasobnya adalah fathah. Kemudian marortu bi ba'labakka. Dan saya berpapasan dengan ba'labakka. Maka di sini ba'labakka itu majerur. Dan tanda jarnya apa? Fathah. Karena dia adalah isim ghoiru munsorif. Wa ra'yun jayyidun yahsunu liqtisaru alaihi. Dan ini merupakan pendapat yang baik. Ya, yang kita itu ya cukup mencukupkan diri dengan pendapat ini saja. Ini mengisyaratkan bahwa untuk merokap masjid yang tidak diakhiri waihi itu ada banyak pendapat. Namun di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala ya, memberikan ya batasan artinya kita sebagai pemula itu cukup Ya, mencukupkan diri dengan pendapat yang ini saja. Bahwa itu di i'rab dengan i'rabnya isim ghairu munsharif. itu kemudian murakkab yang ketiga, yang terakhir, yaitu murakkabin idhofiyyin Yaitu murakkab yang idhofi. Apa itu? Wahuwa ma tarakkaba min mudhofin wa mudhofin ilaihi. Ya ini ya tidak terlalu sulit dipahami bahwa yang disebut murakkab idofi adalah yang tersusun dari mudhof dan mudhof ilaihi. Ya artinya susunan idofah biasa yang sudah kita kenal. Wa hukmuhu dan hukum murakkab idofi ini an yu'raba sadruhu bil harakati awil hurufi hasaba mauqi'ihi minal jumlati. Jadi kalau murokab idhofih, ya idhofi itu sodernya, bagian awalnya, atau mudahnya, mudofnya, ya, mudofnya itu di i'rab dengan harokat, atau dengan huruf, ya, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya wa ajazuhu yakunu majruran bil mudhofi daiman. Adapun ajaznya atau bagian akhirnya atau mudahnya mudhof ilaihinya itu akan selamanya majrur. Karena apa? Karena idhofah atau karena kedudukannya sebagai mudhof ilaihi. Ya. Maka ini tidak terlalu sulit dipahami. Nahwu contohnya jaa abdullahi. Ya, telah datang abdullahi. Nah, abdullahi itu adalah alam yang berupa murakkab idhofi. Maka sodernya atau mudhofnya itu yaitu lafat abdu itu marfu. Karena apa? Karena kedudukannya sebagai fa'il. Kemudian lafdul jalalah Allah itu majrur ya, dengan kasroh. Karena kedudukannya sebagai mudhof ilaihi. Demikian juga waro'aitu abdallahi. Dan saya telah melihat abadullah Maka lafat abda itu sebagai maf'ul bih itu mansub dengan fathah. Itu sodernya. Kemudian ajaznya yaitu lafdul jalalah Allah itu sebagai mudhof ilaihi ya selalu majerur dengan kasroh. Demikian juga tu ala abdillahi. Ya, dan saya telah menyampaikan salam kepada Abdullah. Maka lafat abdi, ya bagian sodernya, itu di Arab majerur karena huruf jar ala. Kemudian ajasnya, yaitu bagian mudhaf ilaihinya, lafdul jalalah Allah, itu majerur dengan kasroh. Ya, ini tidak terlalu sulit dipahami. Watakulu, ya dan engkau mengatakan, nah tadi adalah contoh yang di dengan harokat. Nah ini adalah contoh yang di dengan huruf. Ja'a Abu Muhammadin. Ya Abu itu sebagai mudhaf atau sodernya itu marfu dengan wawu karena dia termasuk al asmaul khamsah. Ya telah datang ayahnya Muhammad. Waro'aitu Aba Muhammadin. Dan saya telah melihat Abu Muhammad. Dan Aba di sini mansub dengan alif. Karena dia termasuk al-asma'ul Khomsah. Wa marortu bi Abi Muhammadin. Dan saya telah ya berpapasan dengan Abu Muhammad. Maka abi di sini majerur dengan ya karena dia termasuk al-asmaul Khomsah. Dan semua lafat Muhammadin sebagai ajaznya itu adalah uh, e, lafat mudhaf ilaihi sehingga selalu majrur dengan kasroh. Wahada makna qawlihi dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa jumlatun wa ma bimasjin rukiba ila akhirihi. Artinya apa? Ai wa minal alami marukkiba tarkiban isnadiyan. Ya di dalam alam atau di antara alam itu ada yang berupa susunan yang susunannya adalah tarkib isnadi. Yang tadi yaitu jumlah isminya atau jumlah fi'liyah. Wa huwal biqaulihi wa jumlatun. Dan tarkib isnadi inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam ucapan beliau wa jumlatun wa minhul murakkabul mazjiyu ya dan di antara alam ada juga yang murakkabnya berupa murakkab yang mazji yang tadi yang bercampur sehingga seolah-olah menjadi satu kata wa hadza yu'rabu illam yukhtam biwaihi dan murakab yang masji itu mu'rob jika tidak diakhiri dengan waihi. Wa mafhumuhu ya dan yang dapat dipahami atau mafhumnya, mafhum dari perkataan Ibnu Malik ini itu adalah annahu in khutima biwaihi fala yu'rabu. Ya kalau murakab masji ini itu diakhiri dengan waihi, maka tidak di i'rab. Bal yubna. Ya, akan tetapi mabni. Ya, tidak mu'rab akan tetapi mabni. Summa asyara ilal murakkabil idhafiyyi. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengisyaratkan kepada murakkab yang idhafi. Wa bayyana annahu katsirun fil a'lami. Dan juga beliau menjelaskan bahwa Murakab yang idhofi itu banyak terdapat dalam alam. Li'anna minhul kuna wa ghairoha. Ya, karena contoh murakab idhofi itu ada kuna. Ya, al-kuna itu adalah jamak dari al-kunyah. Ya, kunyah kita mengetahui bentuknya selalu idhofah. Ya, maka ini termasuk dalam kategori ini. Wa ghairoha. Dan selain itu juga banyak yang bentuknya idhofah. Contohnya tadi abadullahi. Wa mathala bimithalaini dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu memberikan contoh dengan dua contoh. Mithalin likunyatin. Ya, contoh berupa kunyah wa mithalin li ghairiha dan contoh untuk yang selain kunyah. Ya. Tadi yang contoh kunyah adalah Abu Kuhafatin. Ya, kemudian contoh yang bukan kunyah itu adalah Abadu Syamsin. Kama annal awwala mu'rabun bil harokati. Ya termasuk yang sebagaimana yang pertama yaitu Abadu Syamsin itu mu'rabnya dengan harokat. Ya abadunya tadi itu mu'rabnya dengan harokat. Wathani mu'rabun bil hurufi. Dan yang kedua yaitu Abu Kuhafatin itu mu'rabnya dengan huruf karena dia termasuk al-asmaul khamsah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu melanjutkan ya pembahasan yang terakhir dari bab alam yaitu uh, bait yang ke-79 sampai ke-81 dari Alfiyah Ibnu Malik. Di mana kembali beliau mengutip ya ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa wada'u li ba'dil alam dan mereka yaitu ya orang Arab atau para ulama nahwu itu meletakkan untuk sebagian jenis-jenis itu alam. Ya meletakkan seba untuk sebagian jenis-jenis itu alam. Ka'alamil ashkhasi lafdhon. Ya. Yang itu secara lafat itu seperti alam syakhs. Ya, secara lafat itu seperti alam syakhs. Wahwa wahwa am ya wah wa am akan tetapi ya maknanya itu umum walaupun lafadznya seperti alam syakhs akan tetapi maknanya umum contohnya apa min dzaka ummu iryatin lil aqrabi ya contohnya adalah lafadz ummu iryat ya ummu iryat itu secara lafadz itu seperti kunyah atau seperti alam syakhs. Akan tetapi ternyata itu digunakan untuk memberikan nama akrobun. Ya, yaitu kala jengking. Wa hakadha su'alatun lis-sa'labi. Demikian juga lafaz su'alatun itu digunakan untuk memberikan nama untuk sa'labun. Jadi lafaz su'alatun itu digunakan untuk memberi nama ya sa'labun, ya seperti rubah atau serigala. Wa mithluhu barratu lil mabarrah. Ya dan contoh yang lain itu adalah barratun. Ya barratun itu digunakan un digunakan untuk memberi nama kepada mabarrah. Ya artinya adalah nanti kebaikan. Kada fajari alamun lil fajarah. Demikian juga nanti nama fajari itu diberikan untuk nama fajaroh, ya keburukan. Kemudian asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini. Di mana beliau e, memberikan judul Alamul Jinsi. Ya, jadi uh, Bait yang ke-79 sampai ke bait yang ke-81 itu adalah pembahasannya mengenai alam jenis. Ya, yang sebelumnya adalah alam syakhsi. Taqaddama atau kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan mengenai ketiga bait ini. Taqaddama annal alama qismani telah berlalu bahwa yang namanya alam itu ada dua macam. Al-awalu yang pertama alamun syakhsiyun. Yang pertama adalah alam syakhsi, alam yang digunakan untuk menamai suatu individu. Wa huwa ma yakhussu wahidan bi'ainihi. Dinamakan alamun syakhsi ya, atau yang dinamakan dengan alam syakhsi itu adalah alam yang dikhususkan untuk satu individu untuk satu individu saja dengan kata tersebut. Ya, jadi dengan sendirinya kata tersebut itu dikhususkan untuk satu individu. Wa taqaddamat aqsamuhu wa ahkamuhu. Dan telah berlalu ya, jenis-jenisnya dan hukum-hukumnya. Ya, maksudnya hukum-hukum i'rabnya. -hukum Athani yang kedua alamu jinsin. Yang kedua adalah alam jenis. Apa itu alam jenis? Ya berarti kebalikannya wa huwa ma la yakhussu wahidan bi Yaitu alam yang tidak dikhususkan untuk satu individu dengan kata tersebut. Artinya ya dengan sendirinya dengan diri dari kata tersebut itu tidak ya dikhususkan untuk satu individu saja. Wa innama yasluhu lil jinsi kullihi. Maka alam jenis itu ya berlaku untuk seluruh jenis tersebut. Ya, tidak hanya satu individu saja, tapi seluruh yang termasuk dalam jenis tersebut, maka alam jenis itu berlaku untuknya. Contohnya apa? Kakaulika hada usamatu. Sebagaimana ucapanmu ini adalah Usamah. Tapi maksudnya lil asadi. Namun untuknya yang dimaksud adalah singa. Maka setiap kita melihat singa, ya, maka kita dapat mengatakan hada usamatu. Walaupun secara lafat itu seperti alam syaksi, seperti nama orang. Akan tetapi ini adalah alam jenis. Karena hada usamatu itu dapat saya katakan kepada setiap singa yang saya temui. Fahadal lafzu solihun likulli asadin. Maka lafat ini yaitu usamatu itu berlaku untuk setiap singa. Wa dan juga seperti ucapanmu, hadihi ummu iryatin. Ini adalah ummu iryat lil akorobi untuk kala jengking. Maka setiap kita bertemu dengan kala cengking kita dapat mengatakan hadihi ummu hiryatin. Walaupun seolah-olah itu alam syaksi, Ya, seolah-olah itu adalah kunyah. Wa alamul jinsi yushariku alama syaksi fil ahkamil lafziyati. Dan alam jenis itu memiliki kesamaan dengan alam syaksi. Ya, apa kesamaannya fil ahkamil lafziyati yaitu dari segi hukum-hukum lafadznya. Wa minha diantaranya, al awalu yang pertama sihatu maji ilhali minhu mutaakhiratan. Contoh eh, hukum lafadz yang pertama itu adalah ya sahnya atau bolehnya didatangkan hal dari alam tersebut, ya, namun letaknya di akhir. Ya, artinya baik alam jins maupun alam syakhsi itu dapat menjadi sahibul hal. Ya. Maka ini sama-sama memiliki hukum lafat yang sama. Nahwu contohnya ja'a Khalidun masruron. Ya telah datang Khalid dalam keadaan bergembira. Maka masruron itu adalah hal untuk Khalid. Dan Khalid adalah alam syaksi, nama untuk individu yang bernama Khalid. Maka diperbolehkan untuk mendatangkan hal setelahnya. Kemudian untuk alam jenis bagaimana? Wahada usamatu muqabilan. Dan ini adalah singa yang dalam keadaan mendekat. Maka Usama tuh di sini adalah alam jenis yang dimaksud singa dan muqabilan di sini adalah halnya. Maka ini adalah hukum lafat yang pertama. Kemudian athani yang kedua, al-man'u minas sarfi idza wujida ma'al alamiyyati sababun akharu. Dan secara lafat itu baik alam jenis maupun alam syakhsi itu bisa menjadi mamnu minas sorf atau bisa menjadi ghairu sorif jika terdapat illah lain selain illah illah alamiyah. Ya karena uh, al-mamnu minas itu memerlukan dua illah, al-alamiyah dan selainnya. Ya. Nahwu contohnya jaa Yusufu. Ya jaa Yusufu. Telah datang Yusuf. Maka Yusuf ini adalah alam syaksi nama individu. Nah, dia menjadi mamnuk minas sorf. Karena selain dia itu alaminya dia adalah nama ajam, yang nama non-Arab. Maka dia menjadi mamnuk minas sorf. Kemudian, wahada usamatu. Ya, wahada usamatu. Dan ini adalah usamah. Yang dimaksud adalah singa, berarti alam jenis. Maka usaha matu itu selain alaminya, itu ada sebab yang mudahnya diakhiri dengan tak marbutoh. Ya, ada unsur taknis secara lafat. Ya, menurut salah satu pendapat. Maka ini eh, dia menjadi mamnu minasorf Ya. Kemudian hukum yang ketiga, al-thalithu, al-man'u min dukhulil alifi wal lami bahwa bayi alam jenis dan alam syaksi itu terlarang dari kemasukan al. Ya, terlarang dari kemasukan al. Fala yuqalu, maka tidak dikatakan ja'al kholidu, Ya, di sini al kholidu tidak boleh kemasukan al. Ya. Kemudian al usamatu. Maka sama. Tadi al-khalidu alam syakhsi, maka alam jenis yaitu Usamah juga tidak dapat kemasukan al di sini. Tidak dikatakan ja'al Usamatu. Ini adalah hukum-hukum lafat yang berlaku, sama-sama berlaku untuk alam jenis dan alam syaksi. Kemudian uh, Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu taala melanjutkan Wa amma hukmuhul ma'nawiyyu dan adapun hukum alam jenis yang maknawi fahuwa kasmil jinsi. Secara makna yang namanya alam jenis itu seperti isim jenis. Ya. Ya mithlu rajulin fi annamadalu lahu syai'un min jihatin an min jihati annahu la yakhussu wahidan bi'ainihi. Ya. Maka secara hukum nantinya alam jenis itu seperti isim jenis. Contohnya adalah rojulun. Ya. Mengapa fi anna madlulahu syai'un min jihati annahu la yakhussu wahidan bi'ainihi ya bahwa yang namanya rojulun, ya contohnya rojulun, itu yang ditunjukkan oleh kata rojulun itu tersebar. Ya. Dari sisi bahwa kata rojulun tersebut itu ya dengan kata itu sendiri itu tidak dikhususkan untuk satu individu. Maka sama, alam jenis itu juga seperti rojulun secara maknanya. Artinya dia itu bisa berlaku untuk semuanya semua jenis tersebut. Fakullu asadin yastuku alaihi usamatu. Ya, maka setiap singa itu sah ya, disebut dengan usamatu. Ya, sah atau tepat dinamakan dengan usamatu. Wa kullu aqrabin yastuku 'alaiha ummu iryatin. Dan setiap kala jengking itu sah disebut sebagai ummu iryat, Wahakadha, ya dan juga seterusnya. Wa alamul jinsil masmu'u anil arabi thalathatu anwa'in. Dan alam jenis ya yang terdengar ya atau yang kita dengarkan dari orang Arab terdahulu itu ada tiga macam. Al-awwalu, ya macam yang pertama, hayawanatun alifatun. Yaitu hewan-hewan yang Cina. Ya, artinya yang dipelihara ya atau diternakkan. Mislu contohnya apa? Abu Ayyuba. Ya Abu Ayyuba lil Jamali. Nah, orang Arab dahulu atau orang Arab itu juga memanggil Jamal unta dengan Abu Ayyub. Ini secara lafat seperti nama individu ya berupa kunyah. Akan tetapi orang Arab juga memanggil unta sebagai Abu Ayyub. Kemudian wa Abu Sabirin lil himari. Dan orang Arab juga menamai keledai dengan Abu Sabirin. Maka ya kita ikuti saja bahwa orang Arab menyebutkan demikian, maka memang nama tersebut dapat digunakan yaitu Abu Ayyub untuk unta dan Abu Sobir untuk uh, keledai. Athani yang kedua, hayawanatun ghoiru alifatin. Ya, ternyata alam jenis itu juga digunakan untuk hewan-hewan yang tidak Cina, artinya hewan-hewan liar. Mislu contohnya su'alatun lis-sa'labi. Ya contohnya su'alatun ya untuk sa'lab. Ya untuk serigala. Wa usamatu lil asadi dan usamah untuk singa. Asalisu yang ketiga umurun ma'nawiyatun. Dan orang Arab itu juga memberikan alam jenis untuk perkara-perkara yang sebetulnya berupa maknawi. Mithlu contohnya barrotin. Contohnya adalah fat barrotun. Alamun alal mabarroti. Barrotun adalah alam untuk al-mabarroti. Apa itu al-mabarrotu? Bimakna al-birri. Maknanya adalah al-birru, kebaikan. Maka seluruh jenis kebaikan itu dapat diberi nama dengan barrotun. Wafajari alamun lil fajaroti dan fajari itu alam untuk al fajarotu Bimakna al-fujuri. Maksudnya adalah al-fujur. Ya, keburukan. Fakullu nau'in min anwa'il birri barrotun. Maka setiap jenis dari seluruh jenis kebaikan itu dapat diberi nama dengan barrotun. Wa kullu min anwa'il fujuri fajari dan setiap macam dari macam-macam keburukan itu dapat diberi nama dengan fajari. Wa mithluhu dan contohnya kaisanu alamun lil ghadri. Ya, contohnya adalah kaisan. Itu adalah nama untuk al-ghadr. Ya, penipuan atau pengkhianatan. Wahada ma'na qawlihi wa wada'u li ba'dila jannasi alam. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala yaitu wa wada'u li ba'dila jannasi alam. Maksudnya apa? Ay innal araba wada'at li ba'di sibai wal hasyarati wa nahwiha a'laman. Ya maksud dari kalimat tersebut wawadau li ba'dil alam adalah ya sesungguhnya orang Arab itu memberikan ya untuk sebagian jenis hewan buas dan juga mungkin ya serangga, hewan melata dan sejenisnya itu nama-nama. Ya ternyata orang-orang Arab itu memberikan nama juga untuk hewan buas dan ya serangga misalnya ya atau hewan melata seperti kala jengking tadi. Wahada fihi isyaratun ila anna alamal jinsi sama'iyun. Ya. Maka di sini terdapat isyarat dari Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa alam jenis itu sama'i. Artinya kita mengikuti apa yang orang Arab gunakan ya tidak kemudian setiap kita ketemu hewan kemudian kita berikan nama misalnya Abu Solihin misalnya seperti itu ya tidak akan tapi kita mengikuti apa yang orang Arab gunakan ya untuk menamai jenis-jenis tersebut ya itu isyaratnya namun ada catatan kaki Yaro sahibun nahwil wafi Ya, penulis dari An-Nahwul Wafi yaitu Asyaih Abbas Hasan itu berpendapat ya dalam kitab beliau An-Nahwul Wafi Al-Mujallad Al-Awwala ya jilid yang pertama Safhata tis'in wa tis'ina wa mi'ataini pada halaman 299 Naqlan an Ham'il Hawami'i yang beliau itu menukilkan dari Ham'ul hawami'i ya, tulisan As-Suyuti yang merupakan syarah dari Jam'ul Jawami'. Ya, pada Al-Mujallad Al-Awwala safhata Thalathin wa sab'ina pada halaman 73. Annahu qiyasiyun, bahwa yang namanya alam jenis itu qiyasi. Ya, bukan sama'i. Kenapa? Li'annal madlulatil lati tahtaju ila alamin cinsiyin kathiratun fi kulli zamanin. Karena ya perkara-perkara ya atau yang ditunjukkan atau mudahnya benda-benda atau makhluk-makhluk yang perlu dinamai dengan alam jenis itu sangat banyak. Ya, pada setiap zaman bisababi ma yajidu fihi min anwa'il muhtara'atin wa ajnasin ya ma yajidu fihi min anwa'i min anwa'in ya maaf bisa babi ma yajidu fihi min anwa'in wa muhtara'atin wa ajnasin karena di setiap zaman itu ditemukan ya jenis-jenis yang baru dan juga penemuan-penemuan baru ya dan macam-macam yang baru. Ya, maka kalau kita mencukupkan diri dengan apa yang digunakan oleh orang Arab, ya bisa jadi ada banyak hewan ya yang belum ditemukan pada masa itu, ya artinya orang Arab belum pernah melihatnya. Mungkin hewan yang ada di negeri kita misalnya. Itu tidak dapat diberikan dengan alam jenis kalau itu semua sama'i. Ya, maka karena ditemukannya hewan baru atau jenis baru, ya maka menurut penulis dari An-Nahwul Wafi yang mengutip dari Hamul Hawami' itu ini kiasi. Ya artinya boleh ya, memberikan nama jenis kepada setiap jenis yang ditemukan. Wallahu a'lam. Kita kembali ke atas. Wa innama wudi'alaha alamu jinsin. Ya dan mengapa ya mengapa digunakan alam jenis? Ya sesungguhnya diletakkan alam jenis li'annahu lam yudu' laha alamu syakhsin bisababi adamil ulfati. Mengapa? Ya sebabnya hanya karena bahwa ya tidak digunakan alam syakhs untuk hewan-hewan tersebut karena tidak adanya keserupaan atau kesamaan. Ya. Lakin wudi'alaha 'ala jinsin. Ya kan tetapi ya, diletakkan bagi eh, hewan-hewan uh, hewan -hewan atau jenis-jenis tersebut itu alam jenis لِأَنَّ الْعَلَمِيَّةَ ahadu turuqit ta'rifi. Karena alamiyah atau memberikan alam itu salah satu cara untuk ya, menentukan, memberikan ta'rif atau membuatnya menjadi ma'rifah tertentu. Wa qawluhu alam dan ucapan Ibnu Malik alam kita melihat wa wada'u li ba'dil alam. Nah, itu yang dimaksud alam yang di situ maf'ulun bihi mansubun lil fi'li qablahu. Alam adalah maf'ul bih yang mansub ya, dan maf'ul bih untuk fi'il sebelumnya yaitu fi'il wada'u. Maka alam itu mansub. Wa wuqifa alaihi bisukuni ala lughati rabi'ata. Ya, nanti pembahasan wakaf sebetulnya tetapi di sini dibahas karena Eh, membahas mengenai lafat bait. Dan alam itu wakof dihentikan dengan sukun. Ya, dengan sukun. Tapi ini mengikuti dialeknya kabilah Robi'ah. Ya, jadi bukan wawadu'u li ba'dila jenasi alama. Akan tetapi wakofnya dengan sukun yaitu alam. Itu mengikuti dialeknya kabilah Robi'ah. Nah, kita lihat penjelasannya di catatan kaki. Lughatu jumhuril arabi fil mansubi al-munawwani an yuqafa alaihi bi ibda bi ibdali tanwinihi alifan. Ya, lughatu jumhuril arabi fil mansubil munawwani an yuqafa alaihi bi ibdali tanwinihi alifan dialek dari mayoritas orang Arab untuk isim yang mansub dan bertanwin itu diwakof, ya diwakof dengan mengganti tanwinnya menjadi alif. Ini yang jumhur. Ya, contoh yang paling sering kita temui di kehidupan kita, ya, contohnya jazakallahu khairon. Ya jazakallahu khairon. Maka lafat khairon itu mansub. Ya, mansub karena sebagai maf'ul yang kedua dari jaza. Ya, maka ketika diwakof, kalau mengikuti, yang mengikuti uh, dialeknya jumhur, kita bacanya jazakallahu khairo. Ya, bukan jaza jazakallahu khair. Ya, kan tetapi nanti kalau mengikuti dialeknya Robi'ah menjadi jaza jazakallahu khair. Ya, diperbolehkan kalau mengikuti dialeknya kabilah Robi'ah. Atau di sini contoh yang lebih mudah. Nahwu ra'aitu Zaida. Ra'aitu Zaida. Asalnya adalah ra'aitu Zaidan. Akan tetapi diwakof. Kalau mengikuti dialeknya jumhur, maka tanwin itu diganti dengan alif menjadi ra'aitu Zaida. Walughatu Rabi'ata al-waqfu alaihi bihadfi tanwini ya walughatu Rabi'ata al-waqfu alaihi bihadfi tanwini wa sukunil akhiri. Akan tetapi kalau mengikuti dialeknya Rabi'ah, maka itu diwaqaf dengan menghapus tanwinnya dan mensukunkan akhirnya. Nahwu ra'aitu Zaid. Ya. Padahal zaid itu mansub. Ya, sebagai maf'ul bih. Akan tetapi ketika dia itu menjadi wakof, karena dibaca di akhir, tidak menjadi itu zaida, tapi menjadi itu zaid. Itu kalau mengikuti dialeknya Robi'ah. Waqad Ibnu malikin ala dzalika fil kafiyati. Ya, dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan hal ini dalam kitab beliau Al-Kafiyah. Ya, Al-Kafiyah itu adalah yang diringkas menjadi Al-Khulasah ini, yaitu e, fiyah ini. Asalnya Al-Kafiyah itu ya sekitar tiga kali lipat dari Al-Khulasah. Al-Mujallad al rabiah pada jilid keempat, ya, Sofhata Tis'in wa Sab'ina wa Tis'imi'atin wa Alfin. Pada halaman 1979. Wa maudi'u dhalika babul waqfi fi awakhiril alfiyyati. Dan sebetulnya pembahasan ini itu nanti akan kita dapati di bab al-waqf pada akhir alfiyah. Kita kembali ke atas. Thumma ذكر anna alamal jinsi ka'alamis syakhsi fil ahkamil اللفظية. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan bahwa alam jenis itu seperti alam syakhsi dari sisi hukum lafadznya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wa qawluhu dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wahwa am. Ya, wahwa am jadi kan disebutkan di akhir eh, wa wada'u li ba'di la li ba'di alam ka'alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am. Ya. Nah, apa amnya di sini? Ai min jihatil ma'na fi anna madalulahu syai'un kamadalulin nakirati. Alam syakhs ya, itu lebih umum maaf, alam jenis itu lebih umum dari alam syahs. Ya, dari sisi makna. Ya, walaupun dari sisi lafat sama. Karena yang ditunjukkan itu tersebar, ya banyak, seperti yang ditunjukkan oleh isim nakiroh. Wahuwa fi'lun madin. Dan am di situ adalah fi'il madhi, yaitu amma. Ya, amma ya ummu. Ay madlulahu amma jami'al afrodi ya bahwa yang ditunjukkan oleh alam e, jenis itu ya umum untuk seluruh individu. Thumma mathala bi ba'dil amthilati. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala memberikan contoh dengan ya, sebagian contoh-contoh. Wa fajari alamun lil muannatsi ya dan fajari itu alam untuk muannaf ya atau tadi kalau di sini eh, yang diberikan contoh oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa fajari itu adalah nama untuk lil fajaroti ya nama untuk keburukan walidza qala al fajarah ya maka yang beliau katakan di sini itu al fajarah ai al fujuri atau ai al-fujuru yang dimaksud dengan fajarah itu adalah keburukan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.